Welcome to YouTube channel Ikan Salon Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dalam cerita seni budaya sastra lama tidak nak kalau kurang sebahasa Kerti guritan bahasa lama Bukan puisi saya isi bukan perusahaan untuk jasa Ama inilah karang guritan ngebesangkan baik tu kata basi mamaan baik ni tiga dendaman. Ai ngapulangkan baik tu kata. Baik inilah tebang guritan namun urut agama kita. Mamaan kamilah di serang. Pasir Ibu merusni oleh jurai Ganti Ibda kami melapor landak lagi Tuguyur kembali aslinya pada melapor gadis Ibu Kebetankan berkati Aku nurut pengabaran Rasa-rasa ngabuda Apa ajar bunga Apa gimana dari karaguangi Sumarnini lah pilihan hati Ari mendung hujan kelas suram ketiga pasang bunga mainilan di lanut jadi masih di hati Masih ibda kita kabubini ladi hadiri limantan bapak wali inilah dia Bapak Yasuli penata bumi pertiwi ngabesangkan baitu kata bukan pula heuli ngungkap jasa cuma kina ilah likitu nila ngabesangkan baitu kata bukan eh, kita ngici saja ai kita eh, mantap ada buktinya ngabesangkan baitu kata dia ngajak kalau kalah lu mada eh, ngabesangkan baitu kata Kali pikiran kita kegalanya Nah inilah Karang buritan Pesangkan itu kata Minta mulu Sama kata so Pesangkan itu kata Apa dek bangga Kata Mega Tahu dia Kata Hawa Hanya milu berganti kemangan piri tahu Awun dia Kata nipi dari bersyukur Alhamdulillah lanyelai ke buka terina ma itulah pula buka terwira ada niam kalau jadi itu bekesir pula ke kambangan amsir ngabusangkan ma itu kata satu sianu kanunggal kajemah suaga sampai ke pematang bangga ada pula lawangan subang lagi salak lagi berganti masih indah kabule bini Awan dia kata murni Dia tahu ingkar sehari tu dunia Melawangan tukang Ngapusangkan Baik tu kata Cari hidup Bekarang kampung Cari bersumpah Yang bermerkut ikan mati jangan dek kami eh, abu perusahaan jangan tinggal adinian muni berhenti pas umamaan gitu kan unggal kajemui terjadi rami di tanjuang amba ini lang karang cerita mesti bukan di sini ajang kampanye cuma sangkan kita tak berjaga apa ini kita lama rasakannya apa sangkan baik tu kata kita balekat di kala Painilah garam guritan-guritan di lambung lain kali kita sambung Guritan hampir pemungkasan lah sampai kepada ngaraban pisan dia datang tadi bajar bulan duduk santai udah pantauan anak eh di pelaminan Kuritan di lambung lain kali kita sambung Namun kirinya aduh salah minta maaf gagalinya Assalamualaikum kudai penutup